الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد طيب kita ما مع الله سبحانه وتعالى القريب المجيب Al-qarib makna lugawi naqidul bu'di Al-qurbu asal dari kata al-qurbu <clears throat> qaruba yaqrubu qurban <clears throat> wa qurbanan masdarnya qaruba yaqrubu qurban wa qurbanan Aruba lawan dari ba'uda. Lawan dari ba'uda. Aruba dekat, ba'uda jauh. Disebutkan nama ini, nama Allah Al-Qarib. Di tiga tempat dalam Al-Quran. Pertama dalam surat Al-Baqarah Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an Ayat 186 Kemudian dalam surat Hud Allah berfirman melalui lisan Nabi Saleh ini <clears throat> tentang ucapan Nabi Nabi Saleh alaihi salam <clears throat> yang memerintahkan kepada kaumnya mengajak kaumnya fastaghfiruh thumma tubu ilaih minta ampunlah kamu kepada Allah kemudian bertaubatlah inna rabbi qaribun mujib inna rabbi qaribun mujib ayat 61 ayat 61 surat Hud <coughs> surat ke-11 ayat 61 kemudian surat Saba surat ke-34 ayat <coughs> ayat 50 perintah Allah sallallahu subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam qul إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه قريب إنه سميع قريب إنه سميع قريب آيات 50 surat Saba ayat 50 ini makna nama-nama Allah apa namanya nama Al-Qarib satu sifat Qarib <clears throat> yang menunjukkan juga sekaligus sifat Allah Itu secara bahasa, secara bahasa. <clears throat> Adapun terkait dengan hak Allah nama ini seperti dalam ayat wa idza sa'alaka 'anni wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib yani Allah menyatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam idza sa'alaka ya Rasulullah ibadi 'anni apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Rasul tentang aku kata Allah aina ana di manakah aku fa inni qaribun minhum maka sesungguhnya aku sangat dekat kepada mereka maka Allah sangat dekat kepada mereka asma'u du'aahum aku mendengar doa-doa mereka wa ujibu da'watad da'i minhum dan aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepada mereka dalam banyak ayat dan beberapa ayat Allah menyebutkan tentang dekatnya para malaikat Allah. <clears throat> Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid. Ini dekatnya malaikat. Malaikat makhluk itu dekatnya kepada kita lebih dekat daripada urat leher kita. Maka zat yang menciptakan malaikat ini menciptakan malaikat yang sedekat itu malaikat itu dengan kita jauh lebih dekat kepada kita sampai Allah apa di antara namanya termasuk adalah al-batin nanti akan kita bahas al-batin yang artinya al-batin apa laisa dunahu tidak ada penafir tidak ada batas saking dekatnya Allah dengan kita laisa dunahu tidak ada yang menghalangi antara kita dan Allah saking dekatnya <clears throat> nah wa qurbuhu ta'ala dan dekatnya Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam ada ada ada dua jenis ada dua, ada dua macam qurbu qurbuhu taala dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu ada dua yang pertama qurbun am kedekatan yang umum <clears throat> kedekatan yang umum. Artinya Allah dekat dengan siapa saja makhluknya. Allah dekat kepada siapa saja makhluknya. Kafir, mukmin, Allah dekat dengan mereka. Ini korban an. Allah meliputi mereka, mengetahui segala sesuatu tentang mereka. Ini maknanya korban an. Bahwa Allah dekat dengan siapa saja makhluknya, dengan iblis dengan malaikat, dengan orang kafir, dengan orang yang mukmin. Ini kurbun am. Bagaimana tidak dekat Allah yang menciptakan mereka semuanya? Allah yang membentuk menciptakan watak dan karakter iblis seperti itu. Malaikat batu-batuan juga, binatang, orang-orang soleh, para anbiya. Nah, dia mah mendengar suara suara mereka dan bisikan-bisikan mereka. Dan dia maha melihat semua gerak-gerik dan diamnya mereka. Nah, ini kurbun kurbun an. Makna dari dekat, yakni kedekatan yang umum. Tidak ada satupun yang lolos dari pengetahuan Allah. Tidak ada satupun yang luput dari pendengaran Allah. Atau walaupun dia sembunyi di, dalam tujuh lapis langit, eh, di atas dapat tujuh lapis bumi, paling dalam sekalipun, di dalam bunker-bunker yang tidak terdeteksi dengan satelit, dengan alat-alat canggih, Allah tahu. Bahkan yang tersembunyi di dalam dadanya. yaumatu belas sarair. Kenapa? Karena Allah tahu. Nggak ada yang lolos. Syukur Bunan. Nah ini sama dengan makna ma'iyatul ammah. Sama maknanya dengan ma'iyatul ammah. Kebersamaan yang sifatnya umum. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid. Dalam surat Al-Mujadilah. Wahuwa ma'akum aynama kuntum. Ini kurbun am. Ma'iyah ammah. Bahwa Allah meliputi mereka dimanapun mereka berada. Allah tahu gerak-gerik mereka, ucapan-ucapan mereka, bisik-bisik mereka, makar rencana, niat mereka. Ini korbanan. Yang kedua korban khas. Atau boleh katakan ma'iyatul khasah. Saya katakan ma'iyatul khasah. Wa huwa minad da'in wal abidin. Korban khas, dekatnya Allah dengan orang-orang yang berdoa. Dekatnya Allah dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Nah, dalam bentuk-bentuk seperti ini Rasulullah pun menyebutkan Akrabu ya, ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Wa huwa sajid. Fa'aksiru fihi ad-du'a. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Ketika dalam keadaan dia sujud, maka perbanyaklah doa dalam sujud itu. Perbanyak doa. Ya habada kalau para imam ya, imam-imam kita itu juga memberikan kesempatan buat kita berdoa. Mereka juga berdoa mendoakan kita. Nah, kita pun juga berdoa untuk kita dan mereka. Dalam riwayat juga disebutkan sejelek-jeleknya imam itu dia nggak mendoa, dia mendoakan untuk dirinya sendiri, tidak mendoakan yang lain. <clears throat> Nah, punya kesempatan ya. Apalagi yang paling di yang juga abdal di dalam sujud itu juga sebelum salam sebelum salam. Ini dipilih oleh bukan hanya apa? Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin bahkan menyebutkan dalam salat wajib juga dalam salat sunnah. <clears throat> wa huwa qurbun yaqtadil mahabbah. Qurbun khas ini kedekatan yang khusus ini menuntut adanya mahabbah, adanya cinta. Allah mencintai hambanya yang di, dia dekat kepadanya. Mencintai hambanya, adanya nusrah, pertolongan, pembelaan. Dalam gerak dan diam hamba tersebut. Mengabulkan doanya dan memberikan pahala kepada kepada ibadahnya, memberikan pahala kepada padanya karena ibadahnya. di sini Syekh Sa'di menyebutkan makna qurbun amin itu wa qurbuhu ta'ala naw'an qurbun amin kulli ahad ilmihi wa wa khibratihi wa muraqabatihi. Nah, jadi dia nah, yang umum tadi Allah selalu mengawasi gerak-gerik dan diamnya kita. Allah selalu memantau keadaan kita dalam keadaan kita sendirian maupun dalam keadaan kita bersama orang banyak. Allah tahu niat-niat kita masing-masing. Kemudian korban khas yakni min abid abidihi wa sa'ilihi. Kedekatan Allah kepada orang-orang yang beribadah kepadanya dan orang-orang yang berdoa kepadanya seperti dalam surah Al-Baqarah tadi. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepada Allah. Itu pasti. Hatta orang kafir dikabulkan doanya oleh Allah. Pagi kalau dia terzalimi, maka hati-hati, jangan mendolimi siapapun. Kalaupun dia orang kafir, doanya dikabulkan. Tidak ada hijab. Dengan, dengan Allah. <clears throat> Itu tadi nama Al-Qurbu. Sekarang Al-Mujib. <clears throat> wa min asma'ihi subhanahu wa ta'ala Al-Mujib. Wa huwa ismun fa'il minal ijabah. Ajaba yujibu ijabatan fahuwa al-mujib. Fahuwa al-mujib. Isim fa'il dari ijabah. Ijabah itu masdar. Ya. Ajaba yujibu ijabatan fahuwa al-mujib fahuwa al-mujib Nah, di sini juga saya menyebutkan Ijabatuhu ta'ala naw'an. Ijabatuhu ta'ala naw'an. Ijabatun ammah likulli man da'a Nah, ijabatun am, adam ijabatun ammah. Likulli man da'ahu du'a du'a ibadah atau du'a masalah. Berlaku umum, ijabah yang sifatnya umum. Ijabatun ammah. Mahmakanu di sini disebutkan oleh bagaimanapun keadaan mereka, mukmin kafir. Dimanapun mereka berada, aina kanu. Dimanapun mereka berada. Wa ala hayya ay halin kanu. Dalam keadaan apapun mereka kama wa'ada bihi wa'adahum bihadzal wa'di al mutlaq sebagaimana yang Allah janjikan dalam janji yang mutlak ini dalam surat Al-Baqarah itu. uji da'wat da'i idza da'an. Siapapun dia akan dikabulkan oleh Allah. Wa huwal mujib aidan lil muttarin dan dia juga mengabulkan orang-orang yang muttar dalam keadaan betul-betul terdesak terjepit Kondisinya seperti apa? Bayangkan orang yang sendirian terapung-apung di tengah lautan. Itu tutup mutar. Doa yang seperti itu layak ditrot. Hampir tidak tertolak atau layak diurut. Hampir tidak tertolak, tertolak. Ayat doa yang keadaannya seperti itu. Yang digambarkan dalam pelajaran kita ada dawa dawa kemarin. Ya, setelah dia memenuhi syarat-syarat untuk berdoa, menumbuhkan keadaan seperti orang yang sedang terapung-apung di tengah lautan. Doa yang seperti ini itu hampir-hampir tidak tertolak. Pasrah total dia kepada Allah, bergantung betul kepada Allah. Bisa bayangkan, kita belum lama ini dalam kisah tsunami itu ada yang sampai ke Thailand ya, mencelat terbawa terapung dengan sebatang kayu. Ya kan? Ada beritanya itu. Sampai nah, subhanallah. Perempuan lagi. Nah, ini. <clears throat> nah, itu bisa membayangkan seperti itu, maka nah, ketika betul-betul dia berdoa dengan keadaan seperti ini, nampak butuhnya kepada Allah. Itu hampir tidak akan tertolak. Yang pertama, itu doa masalah dan doa ibadah. Kemudian yang kedua, ijabatul khasah, ijabatun khasah. Ijabatun khasah. Ijabatun khasah ini disebutkan falaha asbabun id, Ada beberapa sebabnya. minha. Nah, sebab ijabatul khasah yang tadi sudah disinggung sebetulnya disebutkan oleh Syekh tapi itu termasuk dalam bab dalam bagian ijabatul khasah yaitu an yakuna da'i muttarran da'inya itu betul-betul muttar sangat sangat terjepit keadaannya betul-betul dalam keadaan terjepit muttar waqa'a waqad waqa'a fi kurbatin wasyiddah. Betul-betul dia dalam keadaan tekanan yang luar biasa tidak bisa dia menyelamatkan diri kecuali pertolongan Allah. Bayangin tadi yang terapung-apung di tengah-tengah lautan ini. Itulah keadaan orang yang mutar. Itulah keadaan orang-orang yang mutar. Sendirian di tengah laut. Mati Bayangan kita jelas lah sudah. Jelas. doa Allah fayastajiba lahu wa yufarrija kurrabatahu. Lalu dia berdoa kepada Allah, kemudian Allah lepaskan dia dari kesulitannya sebagaimana dalam firman Allah surat An-Naml surat ke-27 ayat 62 amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su' a ilahun ma'allah ayat 62 surat ke-27 surat An-Naml Nah, termasuk rahasianya di situ kenapa misalnya doa itu terkabul diterangkan di sini sabab dzalika syiddatu iftiqarihi ila Allah. Besarnya ketergantungan dia kepada Allah. Total. Nah, totalitas ketergantungan dia itu betul-betul tercurah kepada Allah kemudian kuatul inkisarihi, kuatul inkisarihi. Betul-betul dia merasakan hancur di hadapan Allah. Lebur, luruhan remuk hatinya di hadapan Allah remuk hatinya di hadapan Allah. Dan inqata'a raja'uhu min minal makhlukin Putus asa untuk mengharapkan pertolongan manusia sudah. Putus asa untuk mengharapkan pertolongan makhluk. Ini satu keadaan diantara bentuk apa namanya sebab-sebab ijabah al khasa Kemudian Sebab berikutnya tulus safar. Tulus safar. Panjang perjalanan. Termasuk di situ juga nanti sebab-sebab ijabah yang khusus ini tawasul kepada Allah dengan nama dan sifat-sifatnya. Nah, sebut nama Allah. Semua nama yang kita hafal panggil Allah dengan nama itu. Kemudian Baik. <clears throat> nah, itu beberapa sebab ini terangkan itu sudah kita lewat dalam pelajaran ada dawah Doanya orang sakit, doanya orang termablumi, doanya orang yang berpuasa, kemudian waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang mulia ya. waktu-waktu sepertiga akhir malam keadaan-keadaan yang mulia seperti dalam keadaan sebelum yakni dalam sujud kemudian sebelum salam waktu-waktu sahur ketika mendengarkan azan ketika turun hujan dan ketika dalam pertempuran Perbanyak doa. Baik. Min, nah sekarang atharil iman toh baik di antara kedekatannya yang Min atharil iman hadzal Di antara buah keimanan dengan nama-nama ini. Qala rahimahullah Allah Subhanahu wa taala wasafallahu taala nafsahu Allah mensifatkan dirinya di dalam Al-Qur'an Allah terangkan pula sifat tersebut dalam melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah Rasulullah Sallam, Anhu qarib bahwa Allah itu maha dekat kepada orang yang berdoa dan takarruf kepada Allah dengan berbagai bentuk ketaatan. Seperti dalam surat Al-Baqarah itu. Nah, itu dalam ayat. Nah, selain nama Allah juga sifat yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah itu kemudian dua ayat tadi surat Hud dan surat Saba. Allah menerangkan bahwa Dia itu Maha dekat. Nah, di dalam sunnah disebutkan dalam sahihain dalam nah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa al Ashari ini hadis yang terkenal ketika para sahabat bersama Rasulullah SAW sahar setiap naik tempat yang tinggi para sahabat bertakbir dengan suara yang keras Allahu Akbar ketika mereka melewati jalan yang menurun mereka bertasbih dengan suara yang keras. Subhanallah. Ramai kan? Rombongan. Tapi Rasulullah kemudian mengingatkan untuk tidak mengeraskan suara mereka. Ayuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai kaum muslimin, wahai para sahabatku, wahai manusia. Kasihani diri kamu. Fa la tad'una asamma wala ghaiban. Karena sesungguhnya kamu tidak menyeru, tidak memanggil sesuatu yang tuli dan gaib. Allah tidak tuli, Allah tidak gaib, tidak perlu keras-keras suara kamu. Innama tad'una samian qariba. Kamu tidak lain hanyalah memanggil, sedang memanggil, menyebut, menyeru zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Innal ladzi tad'unahu zat yang kamu seru itu akrabu ila ahadikum min unuki rahilatihi. Yang kalian panggil, yang kalian sebut-sebut itu, itu lebih dekat kepada kalian daripada leher kendaraan kalian sendiri. Lebih dekat kepada kalian daripada leher kendaraan kalian. Jangan dianggap berarti lebih dekat malaikat dengan Allah kepada kita. Nah, tidak begitu logikanya. Nah, logikanya kalau malaikat saja makhluk lebih dekat kepada kita daripada urat leher, maka yang menciptakan malaikat itu lebih dekat lagi. Gitu lah. Lebih dekat lagi. Kenapa? Namanya al-batin. Wal awal wal zahir wal batin wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Apa artinya al batin? Laisa dunahu syai'. Tidak ada tabir, tidak ada yang mendinding, tidak ada yang menghalangi. Saking dekatnya. Gitu. Nah, logika ya. Pahami. Ya? Nah. Kemudian di dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga dari Nabi Alaihi Wasallam. Bisa Hurairah ini ya. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi. Man taqarraba ilayya shibran, nah, artinya menunjukkan bahwa Allah itu nah, membalas ya, kepada hambanya ketika hamba itu mendekat kepada Allah shibran sejengkal taqarrabtu ilaihi zira'an aku mendekat kepadanya lebih dekat lagi wa man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an Wa man yang yamshi itu harwalah. Siapa yang mendekat kepadaku sehasta, aku lebih dekat lebih dekat pada dia sedepah. Siapa yang mendatangiku dengan berjalan kaki, itu harwalah. Harwalah itu lebih cepat daripada berjalan biasa, tapi lebih lambat dari jeruk lari. Termasuk diantara makna-makna al-qurbu. Dan tidak ada taifah yang kelompok-kelompok yang mengingkarinya. Qurbul ma'ruf wal ma'bud ila qulubil arifin al-abidin. Dekatnya al-ma'ruf. Siapa yang al-ma'ruf? Allah Subhanahu wa taala juga al-ma'bud kepada hati orang-orang yang arif, orang-orang yang bijak, orang-orang yang memiliki ma'rifat orang-orang yang abid, ahli ibadah. Ini nggak ada yang mengingkarinya. Dari kalangan sufi pun tahu bahwa Allah itu dekat di hati orang-orang ahli makrifat, ahli ibadah. Nah, fa inna kullaman ahabba syai'an fa innahu la budda an ya'rifahu wa yaqruba min qalbihi. Nah, siapa saja yang mencintai sesuatu, mesti dia akan mengenalnya. Dan sesuatu itu dekat di hatinya. Ah, iya apa ya? Ya, apapun yang kita suka, yang kita cintai, entah itu wujud benda mati atau benda hidup. Ya kan? Nah, kita akan kenal dia. yang cintanya doyan dengan satu makanan istimewa itu paling kenal ya. Bisa dia terangkan dengan dari A sampai Z. Soalnya, ya kan? Nah, kenapa dia kenal dan dekat sekali. Sehingga kalau misalnya orang membuat dengan yang mah tahu dia, oh ini kok beda dengan yang itu. Ya, nah. Walladhi yab'udu min qalbihi. Dan sesuatu yang dia benci itu pasti jauh dari hatinya. Sesuatu yang dibencinya itu pasti jauh dari hatinya. Lakin hada laisal murad bihi anna dzatahu nafsaha nafsuha tahullu fi qulubil arifin al arifin. Eh, ini bukan berarti zat Allah itu menyatu dengan ahli ma'rifat dan ahli ibadah itu, bukan itu maksudnya. Wa ma fil qulubi ma'rifatuhu wa ibadatuhu wa mahabbatuhu wal imanu bihi. Tapi yang ada di hati mereka itu adalah cinta kepada Allah, ma'rifat mengenalnya beribadah dan ibadah kepadanya serta beriman kepadanya. Nah. Baik. Kemudian Yang kedua, asarul iman. Wasafullah tabaraka wa ta'ala nafsahu bil qurbi min abidihi wa min da'ihi wa abidihi as-sajid lahu wa qurbuhu minhu fi jawfil lail wa fi aishatin wa fi ashiyati arafah wa nahu mimma ja'a ja'at nusus min sahihati as-sarihah la yatanafa ma'uluhu ala 'arsyih. artinya buah dari beriman kepada nama Allah Al-Qarib bahwa Allah itu maha dekat kita mengimani bahwa Allah memiliki sifat maha dekat kepada Allah menerangkan bahwa dia maha dekat kepada hambanya maha dekat kepada orang-orang yang berdoa kepadanya dekat kepada orang-orang yang sujud kepada Allah di sepertiga akhir malam Allah mendekat kepada hamba-hambanya ketika hari Arafah. Itu tidak bertentangan dengan bahwa Allah di atas arsnya. Di atas seluruh hambanya. Jadi mengerangkainya itu kata mereka para ulama. Dia maha tinggi dengan kedekatannya. Dia maha dekat dalam ketinggiannya. Kalau kita kan mengartikannya dengan sesama kita jauh di mata, dekat di hati, dekat di hati. Nah, bayangkanlah keadaan yang seperti ini gitu. Bukan untuk menyamakan Allah dengan benda yang eh, sesuatu yang kita umpamakan seperti ini, tapi Allah dengan maha tingginya jauh di atas seluruh makhluknya itu ternyata sangat dekat kepada kita. Kenapa? Buktinya begitu cepat dia mengabulkan doa kita. Begitu paham apa yang menjadi kebutuhan kita. Gerak-gerik kita tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. Diamnya kita, bisikan kita itu semua gerak-gerik khianat mata kita itu pun diketahui oleh Allah padahal dia di atas arsnya. Kalau kita ukur dengan yang dalam hadis betapa jauhnya ternyata kita dengan langit dunia. 500 tahun perjalanan, tapi Allah ternyata tahu apa yang kita butuhkan tahu yang sedang kita lakukan. Nah, baik. Kemudian akar iman berikutnya Nah, ilah illallah. Nah, baik. Nah, artinya nah, tadi apa ini diringkas Jadi kedekatan Allah dalam ayat-ayat yang disebutkan di sini baik itu qurbun am dan qurbun khas itu tidak bertentangan dengan pernyataan Allah dalam ayat-ayatnya bahwa Allah itu maha maha tinggi seperti dalam ayat kursi wahwal aliyul azim dalam surat Al-A'la, "Sabbih isma rabbikal a'la." Allah itu maha tinggi, jauh di atas makhluknya. Nah, terpisah dalam artian Allah menyatakan dia di atas arsh, tapi bukan dia membutuhkan arsh. Arsh itu yang butuh kepada Allah. Nah, dia yang butuh kepada kepada Allah. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Nah, dalam keadaan tinggi seperti itu tidak ada satupun dari kita yang lolos dari pantauan Allah. Nah, yang seperti ini tentunya membuat orang-orang yang merasakan kedekatan kepada Allah itu meyakini. Ini termasuk dalam bab-bab yang telah lalu dalam masalah muraqabah. Hendaknya senantiasa dia tumbuhkan dalam dirinya bahwa dia selalu berada di hadapan Allah. Dalam keadaan dia sendirian ataupun dalam keadaan bersama orang banyak bahwa dia selalu dilihat oleh Allah Diamnya dia Allah tahu. Yang terlintas dalam pikirannya Allah pun tahu. Dan itu tidak akan lolos. Bagaimana Allah katakan dalam surat akhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum. Apapun yang kamu tampakkan di dalam di dalam jiwamu, au itu tukhfuhu atau kamu sembunyikan di dalam diri kamu, yuhasibukum bihillah pasti dihisab oleh Allah nah, niat kita sampai walaupun malaikat tidak tahu niat kita sebagaimana telah lewat ya ketika seorang hamba hamma bil hasanah dia punya keinginan berbuat baik falam ya'malha belum dia kerjakan dicatat sebagai satu kebaikan setelah dia kerjakan niat keinginan baik itu tadi dapatkan pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai yang tidak terhingga. Sampai ketika disebutkan dalam apa namanya riwayat, ketika seorang hamba punya niat yang ikhlas, bingung eh, malaikat artinya nggak tahu ini gimana cara mencatatnya, mengadu kepada Allah ya Allah. Nah, si fulan ini bagaimana cara mencatatnya? Tulis sebagaimana yang kamu ketahui. Malaikat tidak tahu bagaimana menuliskannya. suruh sebagai nah, niat tersebut disimpan oleh Allah. Tidak ada yang lolos. Nah ini membuat dia punya senantiasa menjaga bahwa dia dalam keadaan dilihat oleh Allah. Jaga kesopanan adab kepada Allah. Bicara, nah, perbuatan, baik dalam keadaan sendirian, maupun dalam keadaan bersama orang banyak. Lebih-lebih dalam ibadahnya. Lebih-lebih dalam ibadahnya. Sholat. Nah. Semakin seorang itu menyempurnakan tingkatan-tingkatan ubudiyahnya, apalagi dalam sujudnya, maka betul-betul dia akan apa namanya merasakan ketundukan dan lezatnya ibadah tersebut ketika dia menyadari bahwa dia di hadapan di hadapan Allah. Wallahu a'lam Ini qarib dan mujib. Dengan nama Allah yang Al-Mujib itu tadi, bagaimana Allah janjikan itu tadi, bagaimanapun orang itu berdoa, kalau dia memenuhi syarat-syarat yang sudah kita jelaskan dalam pelajaran ad-da'wa dawa ditambah dengan keadaan dia yang mutar. Artinya kita berdoa bukan sekedar membaca Rabbil Firli. Kemudian Allah merzukni ya Razzaq. Bukan sekedar itu. Tapi dia betul-betul menampakkan bahwa dia memang butuh rezeki kepada Allah. Butuh kesembuhan. Makanya dibantu oleh Ibnu Qayyim, bayangkanlah keadaan orang yang sedang terapung-apung ini tadi di, la, di lautan sendirian. Kemana dia bergantung? Tidak ada, kecuali kepada Allah. Nah, ketika orang itu menampakkan keadaannya butuh kepada Allah seperti itu, ditambah dia menjauhi makanan-makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian-pakaian yang haram, dan segala sesuatu yang haram, dia perbaiki dirinya, tidak bermaksiat, tidak syirik. Nah, berdoa dengan doa-doa yang tidak memutuskan silaturahmi, menepati waktu-waktu yang mustajab dalam sujud, dia perbaiki, dia perbanyak taubat dan minta ampun pada Allah. Nah, doa yang dalam keadaan seperti itu hampir-hampir tidak tertolak. Ya. Mungkin kok belum katanya seperti ini? Belum. Karena ada tiga kemungkinan. Boleh jadi doa yang dia panjatkan itu disimpan oleh Allah sebagai kebaikan buat dia. Tidak segera dia dapatkan jawabannya, tapi disimpan oleh Allah sebagai tabungan kebaikan. Yang kedua, dia diberikan oleh Allah yang sepadan dengan yang dia minta. Bisa jadi atau dia dihindarkan dari kejelekan dari yang sebanding dengan yang dia dengan yang dia minta. Dia minta rezeki tapi dialihkan, tidak dapatkan rezeki tapi dari yang lain dia dapatkan sesuatu yang Nah, jangan putus asa. Orang itu berdoa kepada Allah. Nah, jangan putus asa. Nah, sepanjang ya apa namanya selama-lamanya misalnya orang itu mungkin buat ikhwanna yang mungkin belum mendapatkan pasangan atau belum mendapatkan anak masih lebih lama Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim ya masih lebih lama Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim tapi mereka nah, yusari'una fil khairat ini pertama wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in ini mereka selalu dalam keadaan bersegera kepada kebaikan yad'unana raghaban wa rahaba. Selalu meminta kepada Allah dalam keadaan penuh harap dan cemas. Wa kanu lana khasyin dan senantiasa dalam keadaan tunduk kepada kami. Ini yang mereka lakukan. Fastajabna lahu wa aslahna wa aslahna lahu zaujah. Ini Nabi Zakaria. Dalam keadaan pada momen-momen yang mereka betul-betul tergetar hatinya ketika mendengar Maryam mengatakan ketika dia tanya, "Anna laki hada?" Dari mana kamu dapat ini? Enggak ada yang masuk ke tempat ini kecuali pamannya Zakaria. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya, "Rabbi, habli min ladunka zuriatan tayyibah. innaka sami'atuh. ya yang doa-doa seperti itu atau dalam apa doa yang lain dia baca Rabbi bila tadarni fardan wa anta khairul warisin wahai Rabbku jangan kau jadikan aku sendirian sedangkan engkau sebaik-baik pewaris yang maha yang maha kekal hunalika da'a zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka samiu du'a فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب Allahu a'lam. Masing-masing kita mengenal kondisi-kondisi hatinya ketika dia dalam keadaan tergetar menitik air matanya teringat kepada Allah manfaatkanlah untuk berdoa dengan sungguh-sungguh ya <clears throat> nah itu <clears throat> keadaan-keadaan yang luar biasa mungkin ketika dia sedang membaca Al-Quran di majelis ta'lim atau majelis zikir kaum ketika dalam keadaan sendirian. Menitik air matanya, teringat dia pada Allah. Doa yang sungguh-sungguh. Hampir-hampir tidak akan tertolak. Kalaupun belum dia dapatkan, nanti dia akan dapatkan. Wallahu a'lam Nasallallahu wa syukran lima Sallallahu